Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang mana pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan uh, pelajaran sorof ya dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi. Al-Kafi fi Ilmi Sarfi Al-Mujalad Awal ya. Dan sebenarnya sudah uh, hampir selesai Tinggal satu pembahasan lagi ya, yakni tentang at-tamrinat. Ini latihan-latihan atau uh, evaluasi, evaluasi akhir lah gitu ya. Jadi ulangan uh, dari semua, dari semua bab atau dari awal ya. Dari awal. Diawali dengan uh, perintah yang perintahnya ini meliputi semuanya. Ya. Diperintahkan di situ kalau al-mu'alif si wata mayati. Ya. Sebutkan pola atau bentuk eh, apa yang berikut ini, kata-kata berikut ini. Ya, perintah ini atau latihan ini sebenarnya sudah dari awal sudah sudah ada ya. Jadi tidak asing bagi kita. Ya, tidak asing karena sejak awal juga sejak awal-awal ya itu sudah ada. Ya, seperti misalkan di halaman 7 misalkan ya di halaman 7 tamrin 2 ya masih gotu hadhil kalimat dari situ ya. Itu juga sudah disinggung ya. Jadi intinya menyebutkan si eh, siroh, menyebutkan eh, polanya. Pola-pola yang sudah dipelajari ya ini dari mulai fi'il madi ya, kemudian fi'il madi maklum fi'il madi majhul, kemudian fi'il madi al-muttasil bi dhamir nasbin ya. Kemudian apa namanya? fi'il mudhari'nya ilahi sampai kemarin tentang asma atau al ism ismul makan wa ismul zaman dan ismul Allah kan gitu ya sampai ismul Allah baik langsung saja mungkin ya biar kita tahu uh, apa namanya uh, sebagai murojaah lah ya sebagai murojaah ada satu orang satu dimulai dari nomor satu ya nomor satu ini banyak ya di sini rupanya fiilnya atau katanya itu diambil dari beberapa macam fiil ya jadi uh, dari berbagai macam kata kata kerja fiil ya karena di sini uh, tiap kata berbeda-beda tiap kata berbeda-beda ya contoh nomor satu antum akhir misalkan masrobun itu kira-kira apa sih konya? iya masrobun itu bisa bermana isim zaman dan isim makan ya isim makan atau isim zaman ya masrobun itu dari fiil syariba yas yasrobu ya syariba yashrabu maka ketika isim uh, zaman sama isim makanya adalah masyrabun masyrabun syariba yashrabu dari wajan fa'ila yaf yaf'alu syariba yashrabu surban atau surbatan syaribun masyrubun isrob la tasrab kemudian masyrabun masyrabun karena dari fi'il mudhari'nya yashrabu gitu ya nah, itu jadi dari fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya fathah maka wazannya eh, maf'alun maf'alun. Maf'alun maf'alun. Baik, ahsanta. Bagus. Jadi itu contoh ya. Jadi masyrabun isim zaman isim isim makan. Isim zaman isim makan. Kedua, az-zalimin. Az-zalimina. Nah, az-zalimina ini apa kira-kira sigohnya, polanya? Iya betul, isim fa'il. Hmm, ya, isim fa'il tetapi kira-kira dia eh, Tunggal atau musana atau jamak? Bukan, bukan musana. Kalau musana, rumusnya adalah eh, dari kata mufradnya ditambahkan alif dan nun. Uh, uh, jadi azolimani, ah, ya. Tetapi di sini ditambahkan ya dan nun. Ya dan nun itu sebenarnya uh, merupakan uh, per, peng, apa penggantian ya atau merupakan peralihan dari wau dan dari wawu dan nun. Ya, kalau misalkan dia dalam keadaan marfuknya azolimuna, zalimuna az-zalimuna nah, tetapi ketika dia uh, dalam keadaan mansub atau dalam keadaan majrur mm-hmm, ini sebenarnya tambahan ilmu baru ya artinya kenapa dibaca dengan az karena ada amil sebelumnya itu mungkin di sini ketika isim fa'il tidak disebutkan nasirun nasironi nasiruna ya tidak ada di sini nasirina gitu ya tidak ada nasirin. Al-muhim di situ az-zalimin. Waalaikumsalam. Az-zalimin. Az-zalimin. Nah, ini az-zalimin itu asalnya daripada az-zalimun, ya. Az-zalimuna. Az-zalimuna. Jadi ketika apa namanya? Eh, munculnya huruf ya dan nun ini atau ya di sini ya itu memang ada sebab karena ada ada amil di sini ada ada penyebab sebelumnya sehingga yang asalnya dari wawu menjadi ya gitu ya memang ada sebab azolimu dengan azolimin itu secara hukum sama-sama namanya jama jama apa namanya jama apa namanya ketika eh, awal-awal disebut gak di, disinggung gak masalah jama Nggak ada ya? Tidak disebutkan di sini ya. Uh, ada zaman Zakar Salim, zaman Muhammad Salim itu di sini nggak dibahas ya. Iya nggak ada pembahasannya. Jadi intinya ini uh, adalah isim fa'il betul. Ya, ini namanya sigonya isim fa'il yang jenisnya jamak ya, yang jamak. Jadi kalau tasrifnya zolimun zolimani zolimuna zolimun zolimani zolimuna Kemudian menjadi az-zalimin. Ya, itu dalam isim fa'il. Dan pertanyaan berikutnya untuk muzakkar atau mu'anas kira-kira az zalimin Nah. Muzakkar ya jelas karena tadi disebutkan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Meliputi apa saja? Apakah mukhotob atau mutakalim atau uh, eh, gaib? Meliputi semuanya. Yang meliputi semuanya. Jadi bisa mutakalim. Kalau mutakalim berarti dalam diri yang tepat nahnu. Kemudian kalau misalkan mau mukhotob, domir tepat adalah antum, ya, antum, ya gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang goib, ya ini hum, ya hum, itu e, domirnya. Ya, kembali ke, ke alamat 29 dan 30. Baik, dilanjut misalkan e, e, kata yang kedua fadlan. Fadlan apa kira-kira? Masdar ya. Masdar ada beberapa macam. Hmm, ini. <laughs> Masdarnya yang mana? Hmm. Masdarnya masdar apa? Apakah masdar eh, dibuka lagi eh, apa namanya pembahasannya? Jadi di halaman berapa? Masdar itu? Iya, 36, 37 ya. Ada masdar taukid, masdar marrah, masdar hay'a, masdar mimi, masdar sinai. Kira-kira masdar apa? Fadlan. Ah, fadlan masdar taukid. Masdar taukid. Iya, ah, masdar taukid. Jadi fadola yafdilu atau yafdulu fadlan. Masdar masdar taukid. Artinya keutamaan. Iya. Artinya keutamaan. Kemudian hamidun. Kira-kira sigohnya apa ini? Iya, sifat al-musyabbaha. Sifat al-musyabbaha ya. Nah, kita bisa buka lagi misalkan yang sifat al-musyabbaha itu dari uh, uh, Hamid atau sigah mubalaghah. Uh, bisa juga sigah mubalaghah yakni fa'il Hamid. Hmm, ya. Kalau sifatul musyabbahah itu biasanya uh, sifat. Kata yang menunjukkan atas sifat ya uh, apa namanya yang sabit lid uh, sabitin daimin lil mausuf. Tapi kalau lihat dari apa namanya e, wazannya ya maka dia e, lebih dekat kepada sigoh mubalaghah, siagul mubalaghah ya. Atau apa lagi? Ya intinya adalah isim fa'il, ya isim fa'il. Yang wazannya adalah fa'il ya, yang wazannya dari fa'il. Tetapi fa'il di sini kalau misalkan yang e, wazannya dari fa'ula ya, Faula yaqulu fa'il. Tapi di sini bukan dari faula hamida yahmadu hamid ini siapa? uh, kalau isim fa'ilnya yang yang biasa adalah hamidun. Tetapi karena uh, yuhawwalu ismul uh, yuhawwal dirubah ila siyagi siyagin ukhra menjadi bentuk yang lainnya maka siagul mubalaghah. Hamid ini lebih tepatnya siagul atau sigoh al mubalaghah yang maha terpuji ya sifat uh, eh, sigoh al mubalaghah. Sigoh mubalaghah juga masih dalam pembahasan isim fa'il ya, masih dalam pembahasan isim isim fa'il. Masih dalam masuk dalam pembahasan isim fa'il, ismul fa'il. Yahzanuna. Eh, antum akhir misalkan yahzanuna. Loncat salah satu orang uh, tafadhol yahzanun. Ini berarti si, uh, si sigohnya apa? Bentuk polanya Yahzanun. film mudore, ya betul. film mudore yang maklum apa yang majul? Yang yang diketahui pelakunya atau yang tidak diketahui pelakunya. Yahzanun artinya mereka tiga orang laki-laki atau lebih sedih. Berarti maklum, ya maklum. Kemudian ini sebenarnya bukan kafar ya, tapi kufar kali ya. Atau juga kafar ada ya uh, faal ya. Kafar uh, eh, sebagian dalam ayat itu ada uh, eh, kafar, ada ada bunyi ayatnya, anda lupa. Kafar ini uh, berarti wajahnya faal, berarti apa dia? Siwa mubalago uh, yang sangat kufur gitu ya, yang sangat kufur. Uh, <clears throat> subhanallah lupa kalau dilupakan. Ini kafar itu uh, ya berkaitan dengan In apa namanya ya itu ya zalumun kafar itu jadi seperti misalkan eh, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi syadid atau ada lagi eh, eh apa zul eh zalimun kafar gitu ya apa bunyinya tadi lupa ya <laughs> kef ya belakangnya aja, ah, ah belakangnya aja itu ah. Innal insana la zalumun la, la kafar yaitu dia. Jadi ayat ini bunyi, bunyi ayat ya. E, eh, kafar. Kalau kufar artinya eh, jama taksir justru. Kembali ke awal tazlamun. Ya, tuzlamun di sini ya. Tuzlamun berarti apa? Sigohnya, bentuknya film dore majhul. Ya, majhul ya. Film dore yang tidak diketahui pelakunya dan domirnya adalah siapa? An antum. Ya kalau tadi yang yahzanun itu fil mudhari yang maklum domirnya adalah hum. Berikutnya antum mahi maisarah. Maisarah itu artinya kemudahan. Ya, maisarah. Yasara yasiru. Nah, ya, eh, artinya mudah. Berarti maisarah ini dari kata yus, yusrun. Inna ma'al usri yusron. Nah, berarti kalau maisarah kira-kira apa? Masdar Masdar atau ini? E, kalau isim makan nggak mungkin ya. Maisar itu artinya kemudahan ini adalah masdar ya, masdar mim. Masdar mimi. Ya, masdar mim, masdar yang dia adalah ditambahkan dengan mim. Ditambahkan dengan mim maka menjadi maisarah masdar mim. Masalah seperti masalah mafsadah ya. Wa makana yabda'u bimimin fahuwa ala wazni maf'al. Maf'al wa qad yaji'u bi ziyadah bi marbutoh ya. Jadi asalnya maisar, maisarun kemudian menjadi maisarah, kemudahan. Bil adli, bil adli di sini yang diambil jangan pakai eh, jangan dihiraukan huruf bi-nya tapi al adli, al adl berarti apa? Masdar juga. Al adli ini adalah masdar. Masdar tauhid ya ahsanu isim tafdil ahsan isim tafdil jelas bahasanya karena afalu ya ah, afalu syakurun syakurun antum syakur wazannya berarti faul syakur yang sangat bersyukur yang sangat berterima kasih berarti kalau udah sangat atau menunjukkan uh, apa namanya uh, apa namanya eh, tinggi gitu ya eh, tak ada tekanan sekali atau sangat berarti si sigoh mubalaghah syakur nah. ada ada di situ sigoh faul siagu atau sigoh tu faulin ini namanya sigoh mubalaghah syahidun iya syahid nah, syahid ya syahidun yakni yang menyaksikan atau yang melihat yang menyaksikan ini dari wazan fa'il ya fa'il itu bisa dari wazan fa'il yang berasal dari wazan fa'ula yaf'ulu ya atau sigoh mubalaghah ya kalau sifat musyabahah tidak ada wazan syahid eh, apa fa'il nggak ada ya berarti dia yang lebih tepatnya adalah sigoh mubalaghah lagi. Sigoh sigoh sigoh mubalaghah lagi. Syahid yang me, sangat menyaksikan syahid. Syahid. Masih pembahasan isim fa'il. Masih dalam pembahasan isim fa'il itu meliputi yang wajahnya fa'il, sigoh mubalaghah, isim tafdil, sifat musyabbaha dah sadar siapa sampai situ aja sifat musyabbaha. Baik. Kemudian atau bisa juga syahid bermakna maf'ul ya, bermakna maf'ul, maka ala maka ala wazni fa'il itu waqad yaji'u waz, eh, waznu fa'il bermakna maf'ul yang disaksikan. Syahid artinya yang disaksikan. Ya, yang disaksikan. Itu juga bisa bermakna maka ala wazni fa'il. Ya, seperti situ contohnya rahim, wakil, amin, ya syahid seperti orang yang mati syahid itu artinya yang dipersaksikan gitu ya insya Allah kan gitu ya syahid yang berwajan fa'il bermakna maf'ul ima wa ima yang jelas bisa ini bisa itu lanjut as-salihati nah, berarti apa ini tadi sama antum ya ya as-salihat isim isim fa'il jelas as isim fa'il yang kira-kira dari jenis yang muzakkar atau muannas Mu'anas jama Mu'anas Salim. Masajidu. Masajidu berarti apa? Sigohnya, bentuknya, polanya. Kemarin sudah kita singgung nih, belum lama ini. Ya, masajidu artinya tempat-tempat sujud. Berarti apa? Isim tempat-tempat sujud. Isim makan. Isim makan tetapi jenisnya jamak taksir ya antum bisa lihat di halaman 39 Ismu zaman wa ismul makan, situ ya. Kalau ismu zaman uh, apa namanya? <clears throat> ala wazni maf'al. Ala wazni maf'al tetapi yang ma masyadda apa yang ber apa yang nyeleneh atau apa yang menyimpang dari isim zaman dan isim makan yaitu masjid karena harusnya dia masjid nah, karena uh, fiil mudorenya atau fil madinya sajadah yasjudu mestinya isi isi makan itu masjid tapi dia syad atau dia eh, sedikit eh, melenceng eh, isi makannya berubah menjadi maf'il masjid ya masjidun adapun di sini masjid karena dia wazannya atau tasrifnya adalah apa maf'ilun maf'ilani mafa'ilu hmm, maf'ilun maf'ilun mafa eh, mafilani mafailu seperti majlis majlisani majalisu ya gitu ya mafilun mafilani mafailu jadi masajid adalah mafailu itu isim makan miftahun isim alat miftahun isim, isim alat ala wazni mif mif'alun ya auzanu isim isim ismul alat auzanu ismil alati ada tiga mif'alun mif'alun lo kemudian mif'alatun. Mif, mif'alatun maksudnya ya, tidak panjang. Mif, uh, mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Ada tiga. Nah, miftah itu yang berwajan mif'alun. Isim alat. Isna'u fi'lul amri asanta. Isul, isul, isna'u e, uh, isna'u artinya buatlah. Ya, buatlah, jadikanlah. Isna'u. Perbuatlah. Ini isi, uh, e, fi'il amri. Fi'il amri dengan domir siapa kira-kira? Domirnya kepada an, antum. Hmm, antum ya. Karena ini jama. E, apa kitabnya kepada jama. Kemudian ruziku. Ruziku apa? Ruziku. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah diberi rezeki. Berarti sigohnya mereka tiga orang laki-laki telah diberi rezeki. Nah, fi'il bukan fi'il mudhari, fi'il madi, majhul, iya. Fi'il madinya yang majhul, fu'ilu. Fu'ila fu'ila fu'ilu. Nah, di sini ruziqu mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah diberi rezeki. Berarti ini sigonya fi'il madi majhul. Berikutnya masturatun. Isi maf'ul ya. Isi maf'ul itu ada dalam pembahasan di halaman uh, apa namanya 34 isi maf'ul ya dengan wazan maf'ul masturah tetapi di sini kenapa ada tamar putusnya karena karena apa karena untuk yang mu'anas ya karena dia mu'anas e, ada apa namanya tasrif yang berlaku juga pada isi maf'ul maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ula maf'ulatani maf'ulat itu ya jadi masturah artinya yang di yang disembunyikan satara yang disembunyikan yang mastur Kemudian sami'na. Sami'na fil madi, ya fil madi maklum. Domirnya siapa? Nahnu. Waghfir dan ampunilah. Nah, di sini yang kita ambil ighfirnya. Berarti apa? Sigohnya. Ighfir sigohnya artinya artinya ampunilah. Ya, fil amar betul. Fil amar yang kandungan domirnya siapa? An anta. Iya. Eh, igfir anta. Ampunilah kamu. Ya, ampunilah igfir. Ya, ampunilah olehmu, ya igfir. Kemudian wala tahmil. Filnahi asanta. Filnahi dengan ciri-ciri yaitu jazm. Ya, jazm. Ini domirnya kepada siapa? Wala tahmil an anta lagi. Ya karena filnahi itu e, domirnya pun hanya terbatas yang untuk yang mukhotob. Hmm. Jadi cuma anta antuma antum anti antuma antuna. Wala tahmil wala ta, eh, la tahmil la tahmila la tahmilu la tahmili la tahmila la tahmilna. latun. Masdar apa? Ada masdar mim, eh, ada masdar taukid, masdar marrah, masdar hay'ah, masdar mim, masdar sinai. Kitlah itu artinya cara membunuhnya. Nah, ya seperti idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, Bunuhlah dengan cara yang baik. Berarti masdar kalau masdar taukid masdar untuk menegaskan, artinya sebagai penegasan. Kalau masdar marroh maksudnya untuk menyatakan berapa kali. Kalau masdar hayah berarti menyatakan bentuknya. Kalau masdar mim masdar yang ditambahkan dengan huruf mim. Ya, kalau masdar sinai adalah masdar yang e, ditambah dengan huruf ya tasdid. Berarti ini masdar masdar hayah. Ya. Seperti dalam hadis Nabi Iza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz Nah, masalah hayah di situ contohnya adalah kitlah Cara pembunuh, cara membunuh ya. Mirwahatun. Mirwahatun berarti mif mif'alun. Mif'alun ya kadang juga bisa ada butuhnya mif alatun Berarti apa? Isim alat. Mirwahatun itu artinya alat untuk me, menimbulkan angin bahasa kitanya kipas. Nah, kipas. Mirwaha itu artinya isi malat Ya, ini kipas. Ridwanun. Masdar. Masdar apa ini kira-kira? Ridwanun. Dengan uh, keriduan. berarti ya, ya, taukid yang jelas ya. Rodiya yardo ridwan. Ya. Uh ah, -uh. Ah. ini keriduan. Ya. Ridwan yani keridwan. Insyaallah masdar taukid. Azab. Azabun. Masdar juga masdar. Azab. Eh, azabun. Masih apa ini? <laughs> ini polanya apa namanya? Azab. ya Azibu azab. Kalau kenapa? Masuk ke apa? Oh. Iya. Memang sebenarnya harusnya um, apa namanya? Uh, dalam keadaan mansub gitu ya hmm, seperti uh, dorban, fahman, ridwanan ah, gitu ya kemudian ajaban dan sebagainya tapi di sini penulis uh, tidak membuat menjadi mansub gitu ya hanya uh, ininya saja bentuknya saja kayak kitlatun harusnya kitlatan harusnya kitlatan ya kemudian misalkan fadlan ya kalau fadlan jelas itu adalah masdar azab ya azaban alima azab yang pedih kan gitu ya maka azab ya master juga master azab. Azab. Baik, uh, al-akhirah al-akhirah al-akhirata Jadi yang paling akhir gitu yang paling akhir al-akhirah. Seperti yaumul akhirah. Berarti apa al-akhirah? Yang yang akhir berarti isim fa'il ya. <laughs> Iya. yeah uh, eh, al-yaumul akhir. Al-akhirah, ad-dunya wal akhirah. Yang dekat dan yang yang yang yang jauh atau yang akhir. Ya ini juga isim fa'il. Akhirun. Ini nggak jelas Indonesia wadok tuh mungkin atau wadok wadoat dan sebagainya tidak ada sarokatnya. Ya ima wa ima ini bisa jadi yang jelas ini fi'il madi. Ya jadi fi'il madi bisa dibaca wadok tuh, wadoat, wadokti. Ada empat ya. Bisa wadoktu, wadokta, wadokti, wadoat. Atau wudi, wudi, wudiat. Atau wudikta, wudikti, wudiktu. Hmm. Jadi fi'il, imam fi'il madi majhul. Wa imam fi'il madi ma'lum. Almarhumatu. Almarhumah. Maf'ul. Isi maf'ul. Ya, isi maf'ul yang mu'anas. Hasanin. Ya, hasanin Berarti apa? Mas Masdar juga nih, Masdar Taukid Hasan. Ya. Di tamrin satu ini intinya sama e, merupakan murojaah dari semua pelajaran. Di tamrin dua ini khusus fiilnya abada. Kalau yang tadi itu bermacam-macam kata dari berbagai macam kata, sekarang khusus fiilnya adalah abada. Yani abada ya budu. Apa polanya? A budu. Hah? Abudu, iya. Iya, berarti ini maksudnya fi'il mudore. Ya, fi'il mudore. Ya, fi'il mudore uh, yang maklum. Domirnya anak kan gitu ya. Nah, masih ber, masih yang intinya uh, apa namanya uh, apa namanya pola, pola apakah fi'il mudore, fi'il madi, fi'il ah, ya, fi'il mudore ini. Ya, nah, ah. ini yang maklum. Abada. Fi'il madi ya, Mak? Maklum domirnya? Abad Abadtum. Abatum? Sila Pak. Abada abada abadu. Abadat abadata abadna. Abadta abatum abattum. Fil madi juga. Yang mad ma, maklum domirnya siapa? Antum. Na'budu. Fil mudhari maklum domirnya nahnu. U'budi. Iya, u'budi. Fil mudhari eh bukan fil mudhari, bukan. Ya, oh ubudu ubuda ubudu. Fil amr. Iya, filamer yang domirnya menghadap kepada siapa? Anti. Nah, oh budi kan oh buda oh buda oh budu oh budi oh buda oh budna. Artinya kamu satu orang laki-laki eh satu orang perempuan eh, beribadahlah ya, beribadahlah kamu satu orang perempuan. Abadata abadata fil apa ini? Atau polanya apa? Abadata, abada, abada, abada, abadu, abadat, abadata, abadna. Ketemu belum? <laughs> Ini baru tamrin dulu ada pusing ya. <laughs> Dikocelok. Kalau jangkrik sih gitu-gitu tuh. <laughs> Nanti lepas bisa berantem. Kalau antem bukan berantem, jadi pusing. Jadi abadata ini ilmadi ilmadi yang ma maklum ya domirnya adalah hu humanya muanas atau mudakar muanas nah, ya bukan bisa mudakar bisa bukan bisa mudakar muanas hanya muanas saja karena abada abada abadu abadat abadata abadna nah, kalau yang bisa muanas bisa mudakar abad tuma abad tuma itu bisa mudakar bisa muanas obidu Ilmati majul. Domirnya hum. Bagus. Ya buduna ilmu dari mak ma'lum domirnya hum. La abudu Hmm, ini abada semua nih. Artinya bersama menyembah. La abudu Finahi asanta bagus. Artinya jangan kalian beribadah. Berarti domirnya Finahi yang mengandung domir siapa? Bukan. Kalau oh, domir, iya antum. Kalau domir, nahi itu domirnya terbatas enam. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna Ya. Abadat Fil madi ma'lum. Domirnya? Iya, bagus. Ta'budina. Fil mudhari ma' ma'lum. Domirnya? Anti. U'buda. Fil amr. Iya, domirnya? Enggak ada huma. Kalau fil amr anta antum antum anti antum antunna. Ah, berarti oh oh oh u'buda oh u'budu oh u'budu u'budi u'buda u'budna. Berarti antuma, bisa laki bisa perempuan. Jadi sembahlah kalian berdua, laki atau perempuan. Ya budena. Mudore. Maklum domirnya Bunna Yuk baduna. Fil majhul domirnya hum. La ta'budi. La ta'budi. Ilahi juga. Ya domirnya Siapa? Salah. <laughs> anti ya karena ada ya ciri-cirinya anti itu ada ya la ta'bud la ta'buda la ta'budu la ta'budi la ta'buda la ta'budna la ta'budi ini nahi yang dobirnya kepada anti oh bud eh apa oh badu maksudnya ya oh badu fil mudhari majhul domirnya ana saya diibadahi saya sedang atau akan diibadahi abadna fil madi Ma'lum. Domirnya? Hunna. budani, Iya, fil mudore. Ma'lum, betul. Domirnya? Ini tiga domirnya. budani itu bisa tiga domirnya. budani, Berarti domirnya kepada? <laughs> Lupa. Huma mu'anas. Antuma mudakar. Antuma mu'an manas. Jadi artinya kalian eh, mereka dua orang laki dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau perempuan sedang atau akan beribadah. Tak budani itu kalau kita runut ya, ya budu, ya budani, ya buduna. Tak budu, tak budani. Satu, tak budani. Tak buduna. Eh, ya buduna. Terus tak budu, tak budani. Dua. Nanti antuma yang mudakar. Tak budu, tak budani, tak buduna. Kemudian yang ketiga tak budina tak budani tiga. Nah, tak budani tak budina. budu nak budu. Jadi tak budani di sini kandungan domirnya huma muanas antuma muzakar antuma muanas. Tak budani. Fil madi fil mudore maklum. Fil mudore yang maklum. Lam bud. Ah, bukan ini. Lam tak bud. Kamu tidak beribadah atau belum beribadah. Fiil Nafi, ya fil nafi. maksudnya ini fil nafi, bukan nahi karena artinya tidak. Nah, jadi fil uh, eh, mudore uh, majzum, hmm, ya majzum ini memang maknanya nafi tapi ini yang terkena huruf jazm ya. Ada pada waktu pembahasan yang dulu itu uh, eh, tasri fiil mudore al majzum. Contohnya dengan lam. Jadi di sini fil mudore yang maklum majzum. fil mudore maklum majzum. Domirnya kepada siapa? atau Iya, iya. Jadi domirnya iya dan anta, lam ta'bud. Lam ta'bud. Berikutnya lan na'buda. Iya, fil mudore maklum mansub. Ya, jadi masih masih ber, masih dalam kategori mak, maklum. Kalau yang tadi majuzum sekarang mansub, mansub dengan harfulan gitu ya. Harfulan. Domirnya adalah siapa? Nahnu. Tak ta'budna. Ta'budna. Fi'il mudhari maklum atau majhul? maklum, Domirnya? Domirnya? Eh, antum apa antum? Ini yang lupa ya. <laughs> Anaknya ke sini. Jadi ta'budna itu fi'il mudhari maklum, domirnya an antunna. Ya, tak ta'budna. Maklum ya, tak ta'budna. tunna, Antum. Fil madi Maklum. Domirnya? Antunna juga. La ta'budna. fil nahi betul. Iya, domirnya antunna ya. Kalau fil nahi udah pasti maklum ya, karena nggak mungkin. Kamu tidak di ini nggak mungkin ya, sulit sekali. Ya, kamu jangan kamu tidak jangan <laughs> kamu tidak itu guru makul sulit sekali dicernanya gitu ya. Jadi insya kalau yang fil nahi pasti maklum ada orangnya gitu ya. Orangnya diketahui pelakunya. Kemudian yuk badani terakhir nih yuk badani fimudare apa yang majul ya domirnya iya betul huma yang laki atau atau muanas mudakar betul tapi ini nampaknya terpaut dengan terpaut dengan janji ya karena ini kelasnya dipakai untuk sakan santri. <laughs> Tadi saya sudah bilang sampai setengah sembilan katanya gitu. <laughs> Jadi kita masih berlanjut ini. Masih dua tamrin lagi ya. Tamrin tiga itu fiilnya uh, atau katanya adalah dari dolama ya dolama. Kenapa? Iya satu arti karena artinya zolim hmm, seperti uh, zolam tani engkau telah menzalimi saya gitu ya engkau satu orang laki-laki telah menzalimi saya itu juga sama tapi di sini sudah mulai ada e, apa namanya domir nasobnya nah, ada variasi domir nasob kalau tadi belum ada domir belum ada yang menjadikan nasob nah di sini nanti bervariasi dengan disambung dengan domir nasob seperti dalam tani lalu muka dan sebagainya nah ini nanti ditanya ininya domirnya kepada siapa ini domirnya kepada siapa jadi lebih agak sedikit berbeda dengan yang nomor dua Adapun yang merempat adalah ini dari kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an ya tentunya memang bagaimanapun juga ya harus dibahas lah amanah supaya kita eh, pernah merasa selesai buku ini kan gitu ya. Baik, labas Allah waktu bisa kita atur Insya Allah untuk bisa belajar pada pelajaran yang lainnya.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.